Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah Wa nasara abdah Wa a'azza jundah Wa hazamal ahzaba wahdah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai wasiat utama seorang khotib. Maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari terakhir ini kita sering disuguhi dengan tontonan atau berita olahraga terutama dari event Asian Games 2018. Mohon maaf hadirin, saya tidak akan menganalisis dari perspektif olahraga. Tetapi saya ingin menganalisis dari perspektif ajaran Islam bahwa di dalam olahraga itu mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang luar biasa. Ada keterkaitan antara sportivitas dengan spiritualitas apa di antaranya? Yang pertama hadirin dalam pertandingan olahraga dilarang adanya sikap dan tindakan anarkisme sikap dan tindakan kekerasan baik itu di dalam pertandingan maupun di luar pertandingan Contoh dalam pertandingan sepak bola kita mengenal adanya kartu kuning atau bahkan kartu merah. Di luar pertandingan sering kita dengar klub atau negara tertentu didenda sekian miliar gara-gara ulah supporter yang melakukan tindakan kekerasan. Ajaran ini hadirin kalau kita hubungkan dengan ajaran Islam sangat sesuai sekali. Betapa banyak ayat atau hadis yang mengajarkan kita untuk tidak mudah melakukan tindakan kekerasan. Contoh suatu hari ketika Rasulullah memberikan taklim pembelajaran kepada sahabat. Ketika itu datanglah seorang badui dengan seenaknya kencing di lantai masjid Melihat hal yang demikian tentunya para sahabat juga marah. Ada yang mencaci, ada yang memaki, bahkan ada sahabat yang hendak memukul orang itu. Tapi kemudian Rasulullah pun datang dengan mengatakan da'uhu, da'uhu. Biarkan dia, biarkan dia. Wa'riku ala baulihi sajalan minal ma. Sudah kita bersihkan kencingnya dengan air innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin kalian kita diutus oleh Allah itu adalah untuk memudahkan dan menyenangkan umat walam tub'athu mu'assirin kalian kita tidak diutus oleh Allah untuk menyusahkan dan menyulitkan umat hadirin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Ini ajaran kelemah lembutan yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahkan karena sikap lemah lembut dari Rasulullah inilah yang menjadi sebab kenapa begitu banyak pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan Allah dalam Al-Qur'an fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wahai Muhammad karena rahmat kulah sehingga engkau mempunyai sikap yang lemah lembut walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi jikalau engkau mempunyai sikap yang kasar sikap yang keras lang faddu min haulik maka justru orang-orang akan lari dari sisimu karena kelemah lembutan Rasulullah inilah hadirin Sehingga dari dulu sampai sekarang Orang nomor satu yang punya pengaruh di dunia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Maka ketika Rasulullah dimintai sebuah nasihat Ya Rasulullah ausini beri saya nasihat dengan singkat dan tegas Rasulullah menjawab la tahdhab jangan marah Thumma ausini ya Rasulullah beri saya nasihat lagi ya Rasul jawabannya sama la tahdhab jangan marah Thumma ausini ya Rasulullah beri saya lagi nasihat ya Rasul jawabannya sama la tahdhab jangan mudah marah inilah hadirin ajaran dalam Islam laisa syadid bisur'ah walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab yang dinamakan orang hebat orang kuat bukanlah mereka yang pandai bergulat bukanlah mereka yang fisiknya hebat tapi orang yang hebat orang yang kuat mayyamliku nafsahu indal ghadab yaitu mereka yang bisa menahan nafsunya ketika mereka marah hadirin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, nilai-nilai ajaran Islam, spiritualitas yang terkandung dalam olahraga, yaitu nilai keadilan. Kita tahu hadirin, dalam pertandingan olahraga dipimpin oleh seorang wasit dan wasit dituntut untuk berlaku adil tidak ada pihak yang dirugikan dari keputusannya. Bahkan agar wasit bisa berlaku adil dibantu dengan alat contoh dalam Piala Dunia kemarin menggunakan alat VAR video assistant referee yang merekam pertandingan harapannya nanti bisa membantu wasit ketika mengeluarkan keputusan keadilan sebuah ajaran yang sudah dari dulu diajarkan dalam Islam. Betapa banyak ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk berlaku adil. Bahkan ayat itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Bahkan ada juga ayat yang hampir mirip. Yang ini bagi orang yang menghafalkan Quran kadang susah ketika ketemu ayat ini Contoh dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Mirip dengan surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Maknanya sama. Diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan hadirin, ada satu ayat yang hampir semua khotib membaca ketika mereka mau turun dari mimbar. Cuman sayang kadang-kadang jamaah nggak paham dengan ayat yang dibaca khotib itu. Apa ayatnya? Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ini selalu dibaca oleh khotib yang mau turun dari mimbar. Pesannya apa? Sungguh Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan melakukan kebaikan. Ini berulang-ulang kita dengar setiap kita sholat Jumat. Tapi kadang mohon maaf, sering juga kita lupakan dalam tataran praktek dalam kehidupan kita. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun ada keputusan wasit yang menurut kita tidak adil, itu biasa Jangankan keputusan wasit, keputusan hakim di pengadilan pun kadang-kadang ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Itu biasa. Kenapa? Karena semua itu keadilan di dunia. Mereka bisa bersilat lidah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Tetapi nanti kalau sudah di akhirat, keadilan yang sebenarnya adalah keadilan di akhirat mereka tidak bisa bersilap lidah lagi al yauma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun lidah tidak bisa ngomong lagi karena tidak bisa ngomong mereka tidak bisa bersilat lidah yang ngomong adalah anggota tubuh kita dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi hadirin tangan kita kita pernah gunakan untuk apa, kaki kita menjadi saksi, mata kita kita gunakan untuk apa, hidung kita menjadi saksi, telinga kita kita gunakan untuk apa, anggota tubuh yang lain menjadi saksi, maka tidak ada kebohongan lagi kalau sudah keadilan di akhirat. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di antara nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam olahraga adalah adanya pemahaman dalam diri kita bahwa pertandingan olahraga itu adalah permainan yang ada waktunya hadirin tidak kemudian disuruh main seterusnya sampai ada yang meninggal tidak Olahraga itu permainan yang ada waktunya. Ini sama dengan kehidupan kita wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Kita hidup di dunia ini adalah permainan kata Allah dan ada akhirnya. Kapan aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi murujim musyayyada. Dimanapun kita berada, kemanapun kita akan lari, Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita masuk ke dalam bunker yang begitu kuat. yudrikumul maut. Kematian akan menemukan kita. Olahraga sama, permainan yang ada waktunya. Contoh sepak bola paling-paling 2 kali 45 menit. Kalaupun ada tambahan waktu paling-paling 2 kali 15 menit kok masih sama adu penalti selesai kita juga begitu hadirin, orang sakit berobat sembuh. Tapi toh nanti sakit lagi, berobat lagi sembuh. Tapi pada akhirnya yudrikumul maut permainan akan selesai hadirin dan kita akan menuju kehidupan yang sebenarnya. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika permainan atau pertandingan sepak bola atau olahraga yang lain selesai, maka kita akan tahu berapa skor terakhir yang diperoleh oleh masing-masing tim. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sudah selesai, maka kita akan mengetahui kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Selama permainan ini belum selesai, maka jangan sok kitalah ahli surga jangan merasa pesimis seolah-olah kita ahli neraka betapa banyak tim sepak bola yang menang di injury time walaupun di awal-awalnya mereka kalah hidup kita juga begitu betapa banyak orang yang hebat dalam hal agama sebelumnya tapi justru mereka su'ul khotimah Sebaliknya, betapa banyak orang yang hina menurut pandangan kita, tapi toh di akhir hidupnya dia termasuk husnul khotimah. Inilah hadirin yang harus kita fahami. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah Masih banyak sebenarnya nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam olahraga Harapan kita boleh kita menikmati pertandingan olahraga boleh kita menikmati pertandingan dalam Asian Games tapi kita harus bisa mengambil nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam olahraga amin ya robbal alamin sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya amin ya robbal alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وقل ربي فير ورحم أنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله Ittaqullaha sirran wa jaharan li annal muttaqina fid dunya wal akhirah lahumul bushra.